Kembali kita dikumpulkan bersama di tempat Allah yang paling mulia dan termasuk rumah Allah Subhanahu wa taala yaitu masjid yang didirikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dan berdoa kepada Allah bahwa setiap amalan yang kita kerjakan semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kepada para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut sejati beliau yang senantiasa meniti jalan beliau, sunnah beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita memasuki bab-bab di akhir dari kitab Syama'ilun Nabi yaitu bab yang ke-53 ya. Babu majaa fi sinni Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab yang berkaitan tentang hadis-hadis yang datang pada umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini menyebutkan tentang uh, umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan umur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya termasuk umur yang istimewa. Umur Nabi termasuk umur yang istimewa. Apa buktinya? Buktinya adalah Allah di dalam Al-Quran bersumpah dengan umurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. La amruka innahum fi sakratihim ya'mahun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, la amruka innahum fi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu, wahai Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing di dalam kesesatan. Maka termasuk yang istimewa adalah umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umur Nabi. Kenapa demikian? Karena umur Nabi penuh dengan keberkahan. Karena umur Nabi penuh dengan keberkahan. Umur Nabi beliau habiskan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah, dalam dakwah. Maka Allah Subhanahu wa taala ya memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dengan bersumpah dengan umurnya. Nah, di penghujung kitab ini ya eh, penulis kata Syekh Abdul Razak, beliau menyebutkan bab ini dalam rangka menjelaskan jumlah tahun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dengannya. Maka penulis yaitu Imam Tirmizi menyebutkan sebagian hadis tentang umur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau hidup di atasnya. Kemudian penulis juga menyebutkan bahwa umur Nabi 60-an tahun, ya, selama hidupnya 60-an tahun. Dengan uh, jadi termasuk uh, kebiasaan orang Arab ya, ketika menyebutkan suatu bilangan dan ada pecahan, pecahan itu tidak disambat, tidak disebut. Seperti kayak kita misalnya, menangguh orang. Itu umurnya berapa? Itu sekitar 60-an. Nah, bukan berarti uh, beliau apa namanya? Uh, hidup itu 60 pas enggak. Tetapi 60-an bisa 61, 62, 63. Nanti kita sebutkan hadisnya. Kemudian juga sebagian hadis menyebutkan bahwasanya umur Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah 63 tahun. Dan inilah riwayat jumhur. Eh, kemudian inilah yang pendapat jumhur mereka mengatakan bahwasanya umur Nabi Shallallahu alaihi wasallam berjumlah 63 tahun. Dan juga ada di antara hadis yang menyatakan bahwasanya umur beliau adalah 65 tahun. Ya. Nah, jumhur berpendapat dan ini adalah riwayat yang masyhur bahwa umur Nabi Shallallahu alaihi wasallam berjumlah 63 tahun. Berjumlah 63 tahun. Nah, umur Nabi ini ya 63 tahun ini dibagi menjadi empat fase. Dibagi menjadi empat fase. Fase yang pertama adalah 40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi. Fase yang pertama adalah 40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi. Ya. Kemudian fase yang kedua berdakwah di Mekah selama 10 tahun berdakwah di Mekah selama 10 tahun dan belum diwajibkan sholat lima waktu. Maka fokusnya apa? Dakwah tauhid. Ya. Dakwah tauhid. Kemudian fase yang ketiga, tiga tahun di Mekah. Tadi kan 10 tahun, namun belum diwajibkan sholat lima waktu. Kemudian fase yang ketiga, tiga tahun di Mekah dan sudah diwajibkan sholat lima waktu. Maka total dakwah beliau di Mekah berapa? 13 tahun. 10 tahun itu fokus tauhid ya, dakwah tauhid dan belum diwajibkan salat. Kemudian tiga tahun setelahnya masih di Mekah namun sudah diwajibkan salat lima waktu. Kemudian fase yang keempat yaitu selama 10 tahun di kota Madinah. Selama 10 tahun di kota Madinah. Selama 10 tahun di kota Madinah. Maka total umur beliau adalah 63 tahun. Kemudian kita baca hadisnya. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Rahu bin Ubadah qala haddatsana Zakaria bin Ishaq qala haddatsana Amr bin Dinar An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala maka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Makkah thalatha asyrata sanatan yuha ilaihi wabil madinati asyran wa tuwfiya wa huwa ibnu thalathin Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dan juga Imam Tirmidzi dalam kitab satunya Jami' Tirmidzi. Imam Tirmidzi berkata, Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, Rauh bin Ubadah bercerita kepada kami, Zakaria bin Ishaq bercerita kepada kami, Amr bin Dinar bercerita kepada kami dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas berarti adalah Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah setelah menjadi nabi selama 13 tahun. Ya. Selama 13 tahun. Maksudnya adalah dakwah beliau ketika diangkat menjadi nabi dan rasul maka selama 13 tahun beliau tinggal dalam rangka berdakwah di kota Mekah. Kalau ditanya total umur nabi beliau habiskan tinggal di Mekah berapa tahun? 40 tambah 13 berapa? 53 tahun. Kalau ditanya dakwah Nabi di Mekah berapa? 13 tahun. Karena beliau diangkat sebagai seorang nabi dan rasul ketika berumur 40 ta tahun. Kemudian 13 tahun menghabiskan umur beliau untuk berdakwah di kota Mekah. Kemudian wabil Madinati Ashron dan tinggal di kota Madinah dalam rangka berdakwah di sana selama 10 tahun dan diwafatkan sedangkan beliau berumur 63 ta tahun 63 tahun. Jadi tidak terlalu lama ya dakwah beliau dibandingkan dengan uh, para nabi sebelumnya, dibandingkan dengan para nabi sebelumnya. Kemudian uh, Syekh Abdul Razak menyebutkan fi dal hadis tafsilu marahil hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan rincian perjalanan hidup Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaitu beliau tinggal di kota Mekah selama 40 tahun sebelum diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Kemudian beliau diutus sebagai seorang nabi dan rasul ketika berumur 40 tahun. La khilafa fi dzalika baina ahli ilmi. Ini para ulama tidak berbeda pendapat bahwa Nabi diangkat sebagai seorang nabi dan rasul ketika beliau berumur 40 tahun. Para ulama tidak berbeda pendapat. Kama tafaku ala annahu sallallahu alaihi wasallam asya fil Madinah ba'da an hajara ilaiha asyara sanawat. Sebagaimana mereka para ulama sepakat juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di kota Madinah setelah berhijrah selama 10 tahun. Nah, para ulama juga sepakat bahwa Nabi tinggal di kota Madinah dalam berdakwah selama 10 tahun. Yang berbedanya apa para ulama? Wa inna makhtalafu fi muddati mukthihi fi Makkah ma bainal bi'tsah wal hijrah. Dan mereka para ulama berbeda pendapat pada masa tinggal Nabi di kota Mekah setelah beliau diangkat menjadi nah, nabi. Kan riwayat yang pertama ini Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa setelah Nabi e, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka beliau tinggal di kota Mekah selama 13 tahun. Nanti ada riwayat yang mengatakan bahwa bukan 13 ta tahun. Ya. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, was sahih huwa majaa fi hadhihi riwayah wa ghairiha annaha kanat thalatha ashrata sanatan dan pendapat yang sahih yang benar adalah yaitu hadis yang datang pada riwayat ini dari sahabat Abdullah bin Abbas bahwasanya beliau tinggal di kota Mekah setelah diangkat menjadi nabi dan rasul adalah 13 ta tahun. Maka jumlahnya umur beliau totalnya adalah 63 ta tahun. Dan inilah riwayat yang ditetapkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas di di sini. Dan beliau mengatakan wa tuwfiya wa huwa bunu thalathin sittina kata Abdullah bin Abbas dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan pada umur 63 ta tahun. Kemudian kata Syekh Abdul Razak wa huwal aktsar wal ashah wal ashhar fi takriri umrin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan inilah pendapat kebanyakan para ulama. Pendapat yang paling sahih dan paling masyhur dalam menetapkan umur Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi total umur Nabi adalah 63 ta tahun. Kemudian hadis yang berikutnya hadis nomor 379. Qala Imam Tirmidzi haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far an Syu'bah an Abi Ishaq an Amir ibn Sa'din an Jarir an Muawiyah annahu sami'ahu yakhthub qala mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bnu 63 wa Abu Bakrin wa Umar wa ana bnu 63 Hadis ini sahih dikeluarkan juga oleh Imam Muslim. Imam Tirmidzi berkata, Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Amir bin Sa'ad, dari Jarir, dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Jadi beliau adalah anaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan bukan nama asli ya. Nama asli beliau Sakhar bin Harb. Sakhrun Sakhar bin Harb. Kata sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, dari Muawiyah bahwasanya Jarir mendengar Muawiyah sedang khutbah. Kata Muawiyah, hadis ini menguatkan hadis sebelumnya, yaitu perkataan Abdullah bin bin Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam total umurnya adalah 63 tahun. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, pada saat itu beliau berkhutbah di hadapan orang-orang. Kata beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal pada usia 63 tahun. Dan Abu Bakar dan Umar juga begitu. Maksudnya apa? Meninggal pada umur 63 ta tahun. Kemudian kata Muawiyah, pada tahun ini, yaitu 63 tahun, pada tahun ini, kata Muawiyah, aku pun juga berusia 63 tahun tahun. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, hadis ini semakna dengan hadis sebelumnya dalam rangka menjelaskan umur Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaitu 63 ta tahun. Kemudian dalam hadis ini ya disebutkan bahwa ada tambahan yaitu umurnya Abu Bakar dan Umar juga 63 ta tahun. Kemudian pada saat itu ketika Muawiyah berkhutbah juga umur beliau adalah 63 ta tahun. Kemudian kenapa beliau sebutkan umur beliau pada saat itu? Saya pun juga pada saat ini umurku adalah 63 ta tahun. Kenapa beliau ucapkan? Barangkali kata Syabdur Razak, barangkali beliau menyangka bahwa wafat beliau pada tahun tersebut. Makanya beliau ucapkan dan umurku pun dan umurku pun juga sekarang adalah 63 ta tahun. Maka ucapan ini boleh ucapkan, beliau bisa jadi mengira bahwa umur beliau juga 63 ta tahun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Syekh Abdul Razak, ternyata beliau hidup sampai umur beliau kurang lebih 80 ta tahun. Ternyata beliau lebih panjang umurnya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan juga Umar bin bin Khattab. Nah, hadis ini juga menguatkan hadis sebelumnya bahwa total umur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berjumlah 63 ta tahun. Kemudian lanjut ke hadis berikutnya. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Husain Husain bin Mahdiin Al-Basri. Qala haddatsana Abdul Razzaq an Ibn Juraij an Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam mata wa huwa banu 63 sanah. Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Hussein bin Mahdi Al-Basri, orang Basrah. Beliau berkata menceritakan kepada kami Abdul Razak As-San'ani, orang San'a. San'a adalah ibu kota Yaman. Dari Ibnu Juraij, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Urwah ini anaknya Zubair bin Awam. Kemudian Zubair bin Awam menikah dengan saudarinya Aisyah. Maka Urwah adalah siapanya Aisyah kepanakan ya. Jadi Urwah mengiyau Aisyah dengan sebutan Acil karena mamanya berdua bading dengan A, Aisyah. Kemudian Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam meninggal pada usia 63 ta tahun. Dan hadis ini juga semakna dengan hadis Abdullah bin Abbas dan juga hadis Muawiyah yang menentukan batas umur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berjumlah 63 ta tahun. Kemudian langsung ke hadis yang berikutnya 381. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Ahmad bin Mani wa Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi. Menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani dan Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi. Mereka berdua mengatakan menceritakan kepada kami Ismail bin Ulayyah dari Khalid Al-Hadza. Dari Khalid Al-Hadza. Nah, e, kalau pian lihat bukunya ya, al-hadza itu makna asalnya adalah al-hadza dari kata hidza. Hidzaun artinya apa hidzaun? Sepatu ya. Berarti al-hadza tukang sepatu. Kemudian apakah beliau profesinya tukang sepatu? Maka jawabannya tidak. Ulun pernah sebutkan sedikit biografi beliau. Beliau di antara e, gelarnya adalah al-hadza. Hadza adalah artinya tukang sepatu. Ternyata bukan berarti beliau jualan sepatu, enggak. Jadi tukang sepatu itu maknanya bisa jualan sepatu atau membuat sepa, sepatu. Beliau diberi gelar Al-Hadza, tukang sepatu, karena bergaul dengan tukang sepatu. <laughs> Maka disebutlah Al-Hadza. Beliau berkata, menceritakan kepada kami Ammar, maulanya Bani Hashim. Kemudian Ammar ini mengatakan, saya mendengar Abdullah bin Abbas berkata, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa banu khamsin wasittina. Abdullah bin Abbas mengatakan, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam diwafatkan pada usia 65 ta tahun. Nah, ini berbeda dengan riwayat yang pertama. Abdullah bin Abbas pada riwayat yang pertama beliau mengatakan umur Rasulullah adalah 63 tahun. Sedangkan di sini beliau mengatakan adalah 65 tahun. Maka kata Syekh Abdul Razak, "War riwayatul mu'tamadu kama qarrara ahlul ilmi al ula allati fiha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tuwfiya wa huwa banu 63 wa ma jaa khilafuhu an, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fa huwa syadzah aw muawwalah." Kata Syekh Abdul Razak, dan riwayat yang muktamad, riwayat yang dipegang sebagaimana yang ditetapkan oleh para ulama yaitu riwayat yang pertama yang menyatakan bahwasanya dan itu juga perkataan Abdullah bin Abbas bahwa umur Nabi adalah 63 ta tahun. Nah, adapun yang berbeda dari Abdullah bin Abbas, kan yang pertama riwayat pertama beliau mengatakan 63, sedangkan yang ini beliau mengatakan 65. Maka riwayat yang berbeda dari yang pertama itu adalah syadz. Itu adalah syadz ya, yang jarang. Kenapa demikian? Karena para ulama banyak menetapkan bahwasanya umur Nabi adalah 63 ta tahun, termasuk sahabat Muawiyah, termasuk istri Nabi saw. alaihi ah, Aisyah. Maka riwayat Abdullah bin Abbas yang menyatakan bahwasanya umur Nabi berbeda dengan riwayat beliau yang pertama, maka dikategorikan sebagai yang syadz, yang syadz, yang jarang, yang lemah. Kenapa demikian? Karena banyak para ulama menetapkan sesuai dengan dalil bahwa umur Nabi adalah totalnya 63 tahun. Sebagaimana pendapat Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian juga istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian hadis yang berikutnya 382. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Muhammad bin Bashar wa Muhammad bin Aban qala haddatsana Muadz bin Hisham qala haddatsani Abi an Qatadah anil Hasan an Dagfal ibni Hanzalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qubida wa huwa banu khamsin wa sittina qala Abu Isa wa Dagfal la na'rifu lahu sama'an minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar dan Muhammad bin Aban. Mereka berdua mengatakan menceritakan kepada kami Muadz bin Hisham dia berkata, menceritakan kepadaku abahku. Nah, jadi Muadz mengambil hadis dari abahnya Hisham. Kalau kita belajar tentang sanat, maka di antara keindahan sanat ini adalah anak meriwayatkan dari abahnya. Anak meriwayatkan dari abahnya. Dari tabi'in Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Dari Hasan Al-Basri. Nah, termasuk keindahan sanad ini juga adalah tabi'in meriwayatkan dari ta tabi'in ya, tidak langsung kepada sah sahabat yaitu kota ada seorang tabiin muridnya uh, Anas bin Malik beliau meriwayatkan dari tabiin yang lain yaitu Imam Al Hasanul Basri kemudian Al Hasanul Basri meriwayatkan dari Dagfal bin Hanzalah Dagfal mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dicabut ruhnya pada saat berumur 65 tahun. Nah jadi ini berbeda dengan riwayat pertama, kedua, ketiga yang menyatakan bahwa umur Nabi 63 sedangkan ini 65. Kemudian ini hadis ini dikomentari oleh Imam Tirmidzi sendiri. Berkata Abu Isa yaitu Imam Tirmidzi dan Dagfal ini kami tidak mengetahui dia pernah mendengar dari nah, Nabi. Maksudnya apa? Kami tidak mengetahui setelah diteliti kami tidak mengetahui bahwasanya Dakfal ini pernah meriwayatkan dari nah, Nabi atau pernah mendengar hadis dari nah, Nabi. Wa kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan. Dan beliau yaitu Dakfal ini dia hidup di zaman Nabi sebagai seseorang. Maksudnya apa? Maksud perkataan Imam Tirmidzi dan Dakfal adalah seseorang yang hidup di zaman Nabi dan beliau adalah sebagai seorang laki-laki. Maksudnya kata si Abdul Razak, ay anna thubutas suhbah lahu maudi'un nazar. Li'annahu kana rajulan fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam lakin laisa hunaka ma yathbut annahu sami'a minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan Imam Tirmidzi bahwasanya dagfal ini dia di zaman Nabi sebagai seseorang maksudnya adalah kata Syekh Abdul Razak bahwasanya beliau ditetapkan sebagai seorang sahabat itu perlu diteliti lagi. Ada perbedaan pendapat. Apakah beliau ini sebagai seorang sahabat ataukah ti? tidak? Karena bahwasanya beliau adalah di zaman Nabi seseorang karena beliau adalah seseorang yang hidup di zaman Nabi. Memang beliau adalah seseorang yang hidup di zaman nah, Nabi. Apakah ketika itu beliau pernah bertemu dengan Nabi ataukah ti? tidak? Karena ketika seseorang itu hidup di zaman Nabi, namun tidak pernah bertemu dengan Nabi, maka dia bukan sah sahabat. Contohnya siapa? Uwais Al-Qarni. Hidup di zaman nah, Nabi. Apakah dia dikatakan sebagai sahabat? Maka jawabannya ti tidak. Beliau bertemu dengan sahabat, yaitu Umar bin bin Khattab. Maka beliau dikategorikan sebagai seorang ta tabi'in. Padahal hidup di zaman nah, Nabi, namun tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Wasallam. Kemudian kata Syabdur Razak, Lakin laisa hunaka ma yathbut annahu sami'a minan nabi. Walaupun beliau hidup di zaman nabi, namun tidaklah ada yang menetapkan bahwasanya beliau mendengar pernah mendengar dari nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya hadis ini dilemahkan oleh ulama di antaranya adalah Syekh Albani. Maka riwayat ini bertentangan dengan sebelumnya bahwa sebelumnya menetapkan umur Nabi 63 tahun tahun. Sedangkan ini 65 tahun. Kemudian hadis yang terakhir dari ada dua hadis lagi. Hadis yang berikutnya Afwan uh, kita baca berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Ishak bin Musa Al-Ansori. Beliau berkata menceritakan kepada kami Ma'an. Beliau berkata menceritakan kepada kami Malik bin Anas dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Malik bin Anas maksudnya siapa? Imam ah, Imam Malik dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dari Anas bin Malik, jangan kebalik ya. Malik bin Anas, Anas bin Malik. Malik bin Anas berarti Imam Malik. Kalau Anas bin Malik berarti adalah sahabat nah, Nabi. Dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau bahwasanya Abu Rabi'ah pernah mendengar Anas bin Malik mengatakan, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمحق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله تعالى على رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولهيته عشرون شعرة بيضاء Hadis ini sama dengan hadis yang pertama dari kitab ini. Kita buka hadis yang pertama dari eh, kitab ini. Imam Afwan. Sahabat Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perawakannya tidak terlalu tinggi, tidak panjang enggak ya tidak terlalu tinggi. Juga tidak terlalu pendek. Berarti sedang postur tinggi Nabi. Tidak putih sekali ya. Namun putih kemerah-merahan ya. Ini beliau menceritakan fisik Nabi. Jadi dalam diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada dua kesempurnaan. Satu kesempurnaan fisik, dua kesempurnaan akhlak. Satu kesempurnaan fisik, dua kesempurnaan akhlak. Nah, kesempurnaan fisik ini tidak berarti kalau seandainya tidak memiliki kesempurnaan akhlak. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara yang teristimewa dari diri Nabi adalah beliau memiliki kesempurnaan fisik plus kesempurnaan ah, akhlak. Karena kalau seandainya sempurna fisik namun akhlak tidak, nah itu nol ya. Itu di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak berarti. Karena yang Allah nilai adalah ketak ketakwaan bukan dari sisi fisik. Nah, kemudian kata Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam perawakannya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek, tidak putih sekali warna kulit beliau, juga tidak kecoklatan, namun putih kemerah-merahan. Rambutnya tidak ikal. Ikal itu sangat ya sangat terputar ya. Nabi itu tidak keriting kayak itu nah. Tapi bergelombang ya, tidak lurus dan tidak keriting namun bergelombang. Tidak terlalu ikal. Tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus. Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sebagai rasul pada usia 40 tahun. Beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah selama ah, ini kebalik ya, afwan. Sebentar. Ya. Beliau tinggal di kota Mekah 10 tahunan dan di Madinah sepuluh ta tahun. Dan Allah mewafatkannya pada usia enam puluh tahunan. Nah, nanti ulun sebutkan, ulun jelaskan. Dan tidaklah di kepala beliau dan jenggot beliau ada dua puluh eh, ada 20 uban ya dan tidaklah dan tidaklah ada di kepala beliau dan jenggot beliau dua puluhan uban. Maksudnya uban Nabi itu sedih, sedikit, tidak lebih dari dua dua puluh puluh dua puluh helai. Nah, hadis ini syahidnya poinnya adalah yaitu di akhir hadis Anas bin Malik mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada usia 60-an tahun. Nah, 60-an ta tahun. Maka Apakah riwayat ini bertentangan dengan riwayat jumhur atau pendapat jumhur yang mengatakan bahwa umur Nabi totalnya adalah 63 ta tahun? Maka maksud dari perkataan Anas bin Malik, ya, ini sebagaimana uh, maka maksud perkataan Anas bin Malik bahwa total umur Nabi adalah 60 tahun, yaitu dengan membuang pecahannya, yaitu 3 ta 3 tahun. Jadi memang kita seperti itu. Kita pun juga seperti itu. Misalnya kita membeli uh, wadai harganya 62 ribu, 62 ribu. Lalu ketatkala kita ditanya berapa harganya 60 60-an ribu. Nah, tanpa menyebutkan secara pasti bilangan uh, pecahannya. Kemudian juga misalnya kita ditanya umur, berapa umur? Kada di disambat tuha 39, 30-an tahun. Nah, padahal kan 39 dikit lagi 40. Jadi kadang kita seperti itu. Maka sama dengan perkataan Anas bin Malik ini. Jadi beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat umur 60-an tahun. Maksudnya adalah 63 ta 63 ta tahun. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan juga di sini Anas bin Malik e, menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Mekah selama 10 tahun. Kan totalnya berapa? ketika beliau diangkat sebagai nabi dan rasul adalah 13 ta tahun. Nah, di sini Al-Imam Ibnul Jauzi menjelaskan dalam kitab beliau eh, Sifatus Safwah bahwa bisa jadi maksud Anas bin Malik yang mengatakan Nabi tinggal 10 tahun di kota Mekah setelah beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul. 10 tahun ini maksudnya adalah masa beliau masa beliau menampakkan kenabian masa beliau menampakkan kenabian. Yang sebelumnya selama tiga tahun beliau diutus namun beliau menyembunyikan kenabian beli beliau. Jadi selama tiga tahun apa namanya di uh, uh, karena ketika itu kafir Quraisy sudah menjadi-jadi ya siksaannya macam-macam kepada para sahabat juga ya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi ya selama tiga tahun Kemudian baru menampakkan kenabian beliau selama 10 tah tahun. Itu maksud dari perkataan uh, Anas bin Malik yang mengatakan bahwasanya beliau hidup di Mekah selama 10 tah 10 tahun. Kemudian hadis yang terakhir, hadis uh, sebentar. Hadis ini yang kita bacakan tadi, ini hadisnya sahih dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian hadis yang terakhir dari bab ini adalah hadis nomor 384. Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Malik bin Anas dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman dari sahabat Anas bin Malik dengan hadis yang sama. Intinya adalah bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai total umur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan juga ketika beliau tinggal di kota Mekah. Namun pendapat yang sahih, kemudian pendapat kebanyakan para ulama dan juga didukung oleh riwayat e, sebagian sahabat ya seperti Muawiyah, Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Abdullah bin Abbas bahwa total umur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah 63 ta tahun. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian insya Allah nanti kita akan sambung bab yang berikutnya, bab yang baru di penghujung kitab ini adalah hadis yang berkaitan tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rencana kalau seandainya ini selesai, ada sebuah kitab uh, yang tidak asing bagi kita yaitu Bulughul Maram karangan Al Hafidh Ibnu Hajar. Namun kitab tersebut di bagian akhir kitab beliau itu secara khusus menjelaskan tentang hadis, adab dan akhlak. Nah, rencana karena belum ada yang uh, apa secara khusus ya membacakan tentang akhlak dan adab. Insya Allah kalau ini selesai, maka kita baca kitab Bulughul Maram karangan al hafidh Ibnu Hajar namun bagian akhir. Karena di situ terdapat khusus secara khusus Ibnu Hajar menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Kenapa demikian para ikhwas sekalian? Karena iman itu beriringan dengan akhlak. Dalam sebuah hadis Rasul pernah mengatakan bahwasanya iman yang paling sempurna adalah tatkala akhlaknya paling bagus. Maka tatkala kita mendakwahkan seseorang tentang tauhid, maka harus diiringi dengan ah akhlak. Jangan sampai lupakan masalah ah akhlak dan adab. Insya Allah kita akan uh, baca kitab itu kalau ini sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis.